Amma ba'du Para ikhwan dan akhwat Habibakumullahu jami'an Alhamdulillah Hendaklah kita senantiasa Memuji Allah Jalla wa'ala Atas limpahan karunia-Nya Berupa Kenikmatan Islam dan iman Kenikmatan Hidayah di atas sunnah Kenikmatan kesehatan yang tidak akan dapat terbayar dan tidak akan dapat terhitung. Dan cara mensyukuri nikmat tersebut adalah kita berupaya menjadikan segala bentuk fasilitas yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan tubuh, kesehatan indera, mata, telinga, hati, tangan, kaki, semuanya harta yang kita miliki, anak dan istri, waktu kita, semuanya ya. hendaklah kita berupaya menjadikan sarana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kehadirat junjungan kita, junjungan kita, junjungan Tuhan alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada kejahiliahan daripada kegelapan-kegelapan syahwat dan syubhat ke dalam cahaya Islam. Topik kita malam hari ini, saudara-saudariku yang Allah muliakan, adalah topik yang membuat merinding bulu roma orang-orang beriman. Yang membuat bergetar hati-hati mereka. Membuat berlinangan air mata mereka. Topik yang semuanya kelak kita akan merasakannya, menjumpainya yaitu kematian. Taufik di mana kita tidak pernah tahu bagaimana kita mengakhiri hidup kita kelak. Apakah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, taufik, inayah sehingga kita mengakhiri hidup kita dalam kebaikan husnul khatimah ataukah sebaliknya iya dan billah apakah kita wafat dalam keadaan umrah ketika pergi haji ketika pergi ingin menimba ilmu wafat ya dalam ketaatan kepada Allah sedang solat wafat dalam ketaatan kepada Allah sedang sujud sedang berpuasa ataukah sebaliknya ya dan billah wafat menghadap Allah dalam gelimang maksiat sedang berjudi sedang main perempuan, sedang mengkonsumsi narkoba. Ya dan billah wafat dalam bentuk kekufuran. Ya dan billah kita enggak pernah tahu. Yang jelas adalah perkara yang paling kita khawatirkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan suul khatimah. Sementara Rasulullah sallallahu mengatakan al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan kita itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian adalah ujungnya akhirnya barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah menutup hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dahulu dia bergelimang maksiat sekalipun berkubang syubhat tatkala Allah wafatkan dia dalam kebaikan sebagaimana kita lihat di sebagian YouTube kita melihat bagaimana ada seseorang ulama yang wafat ketika sedang memberikan kajian tiba-tiba saja tubuhnya melemah akhirnya dia pun tubuhnya melemah dan akhirnya ya dia pun condong ke kanan dan akhirnya wafat bahkan nggak usah jauh-jauh ustadz kita kan siapa yang sedang memberikan kajian wafat ketika ikut daurah lagi kan siapa ah ustadz Ibnu Usaini rahimahullah taala siang harinya masih bersama anak datang ke kamar dengan teman-teman kita berbincang-bincang masih anak tinggal tidur istirahat subhanallah ketika bangun maka datanglah berita kawan-kawan saling nangis menangis satu sama lain memberitakan beliau setelah wafat ketika sedang memberikan kajian dan kita masih melihat di rekaman itu bagaimana beliau menyudahi hidupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sungguh ini husnul khatimah Allahu akbar dalam safar, dalam menimba ilmu, menghadiri majlis para ulama, ketika menyampaikan ilmu sungguh husnul khatimah. Allahu akbar. Ya, ada kita lihat di YouTube juga sedang sujud. Subhanallah. Dan ada orang tua yang kita kenal di negeri Batam sana. Dialah yang menginfakkan tanah, ya, mewakafkan tanah, dibangun atasnya masjid seperti ini. Subhanallah. Ya, dengan keikhlasannya berkembanglah dakwah di kota Batam wujudlah sekolah-sekolah kita subhanallah dari beliau bermula ya ketika bincang-bincang dengan salah seorang teman apa cita-cita bapak sekarang ini dan dia telah tua cita-cita saya adalah melaksanakan ibadah haji selepas haji apa lagi selepas haji gak ada paling ya habis haji mati subhanallah dan dia berandai-andai seandainya dia meninggal subhanallah ya di masjidnya dan Allah kabulkan Dia pulang haji satu hari dua hari ya dia masih berbincang-bincang pada pagi harinya dengan teman-teman baru pulang haji ya bertegur sapa subhanallah ketika sholat asar dan dia sholat beserta kaum muslimin beserta anak-anak sekolah santri kita Allah Akbar mungkin rakaat pertama belum selesai dia pun jatuh langsung nazak dan langsung meninggal baru pulang haji meninggal sedang sholat di masjid subhanallah ini adalah husnul khatimah dan ini yang kita harapkan dan kita tidak tahu bagaimana ujung daripada kehidupan dunia kita ini subhanallah sebaliknya ada orang-orang yang kita kenal subhanallah Dia adalah contoh-contoh kebaikan bagi manusia. Ternyata Allah SWT tutup hidupnya dengan kejelekan. As'alullah s.a.w. Kita berangkat daripada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis ini panjang tapi saya ringkas karena ingin saya sampaikan tentang husnul khatimah atau suul khatimah. Berkata Rasulullah SAW, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha berkata Rasulullah SAW sesungguhnya ada seseorang yang dia itu beramal beramal amalan ahli surga hingga tidaklah antara dirinya dan surga Allah subhanahu taala kecuali sejengkal saja. Kemudian telah didahului oleh ketentuan pena takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal amalan ahli neraka dan mati akhirnya dengan keburukan kejelekan dan masuk neraka. Sebaliknya wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha sungguh ada seseorang yang dia beramal amalan ahli neraka hingga tidaklah antara dirinya dan neraka kecuali sejengkal saja kemudian didahului oleh ketentuan al-kitab ketentuan takdir Allah yang telah digariskan akhirnya dia beramal amalan ahli surga mati dalam ketaatan dan masuk ke dalam surga rawahul bukhari subhanallah hadis ini adalah hadis yang membuat berguncang hati orang-orang beriman subhanallah membuat para tabi'in menangis Al Hasan Basri menangis dan lain-lainnya mereka mengatakan ya Allah andai kata ketentuan takdirmu yang telah kau gariskan kami ini adalah ahli neraka ya Allah rubahlah ketentuan takdir tersebut tutuplah akhir hidup kami dengan kebaikan dan perkataan-perkataan semisalnya Allah Akbar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita contoh-contoh dalam kehidupan ada orang-orang yang kelihatannya beramal ibadah sepanjang hidupnya berbuat taat meninggalkan maksiat dalam pandangan mata kita dan kita tidak mengetahui apa yang dilakukan di belakang kita dan kita nggak pernah mengetahui bagaimana yang ada dalam hatinya yang jelas dalam pandangan mata kita dia adalah orang yang saleh orang yang taat boleh jadi dia ahlul ilmi menurut manusia ulama ya para pencerama para khatib Ternyata ketika mau meninggal meninggal dalam kejelekan. Nasallallahu alaihi ya. Mungkin meninggal sedang ya dan billah ya dalam berzina naudzubillah min dzalik. Kita enggak pernah tahu ya meninggal dalam mungkin sallallahu alaihi wal afiyah ya, mungkin sedang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya kita tidak pernah tahu ini contoh-contoh kehidupan dan kita menyaksikan kita melihat kita mendengar ada yang diklaim ini ulama ini ustaz ini syekh meninggalnya contohnya di tempat-tempat wanita-wanita yang tidak benar tempat pelacuran wanita-wanita jalan mungkinkah hal ini terjadi mungkin orang-orang yang kita anggap dia itu adalah santri dan seterusnya terakhir murtad masuk agama orang-orang kufar meninggal dalam keadaan kekufuran dan masih banyak contoh-contoh dalam kehidupan sementara sebaliknya Allah berikan kepada kita perumpamaan orang-orang yang kita nilai ini orang fasik hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam maksiat ya meninggalkan perintah-perintah Allah mengerjakan larangan-larangan Allah sehingga kita mengatakan ini kayaknya neraka ujungnya subhanallah ini kelihatannya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita nggak pernah tahu di ujung kehidupannya dia bertobat, di ujung kehidupannya dia berbuat taat, di ujung kehidupannya Allah wafatkan dia di atas kebaikan. Gak pernah kita tahu. Dan ini membuat kita khawatir dengan diri kita ini sendiri, diri-diri antum semua. Bagaimana ujung kehidupan kita? Dan orang hidup tidak pernah kita tahu ujung bagaimana kehidupannya. Berkata Ibn Mas'ud, "Fa innal ahya'a la tu'man 'alail fitnah." Orang-orang hidup enggak dijamin sampai di akhir kehidupannya selamat daripada fitnah. Maka kita terkadang dilarang menjadikan orang sebagai figur yang kita ikuti dalam segala hal ketika dia hidup. Kenapa? Boleh jadi dia berubah di hujung kehidupannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah yakni pembelajaran kepada orang yang beramal saleh, jangan engkau bangga. Jangan engkau tertipu dengan amal salehmu, amal ibadahmu. Engkau telah ngaji, engkau telah berpakaian lebar, berjilbab besar, engkau telah berjenggot, engkau telah memakai celana yang cingkrang. Ya, engkau telah dikucilkan orang, Akhirnya muncullah kebanggaan, ujub, merendahkan orang lain, merasa dia lebih bertakwa, banyak rianya dalam beramal ibadah. Akhirnya orang-orang seperti terancam. Allah tutup dia dengan su'ul khatimah, ya dan billah. Subhanallah. Dan ini pembelajaran tidak boleh kita fonis orang yang masih hidup Andai kata kita lihat ini orang berbuat maksiat gelimang daripada berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran agama ya akhirnya kita vonis dia ini ahli neraka dan ini bukanlah konsep ahlu sunnah tidak bisa kita vonis seseorang boleh jadi orang yang taat berubah ya dan billah ya dan boleh saja orang-orang yang berbuat maksiat berubah menjadi baik begitulah Allah Subhanahu wa taala putarkan kehidupan di dunia ini subhanallah Nanti insya Allah Ta'ala kita akan sampaikan beberapa kisah-kisah. Kita berikan contoh daripada hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahal, ya, As-Sa'idi, oleh Imam Bukhari Muslim. An Sahlin qala dari Sahal dia berkata, "Iltaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikun." Bertemulah Nabi dan orang-orang musyrik dalam suatu peperangan fi ba'di maghazihi dalam sebagian peperangan beliau faqtatalu maka pecahlah pertempuran yang dahsyat antara kedua belah pihak famala kullu qaumin ila askarihim setiap orang subhanallah berusaha masuk ke tempat musuhnya ke lawannya ke kemah-kemahnya ke tenda-tendanya ya wa fil muslimina rajulun ya dengar apa ini azan baik dan di, di orang-orang Islam ada seorang laki-laki la yada'u minal musyrikina syadzatan wala ma wala fadzatan tidaklah dia ada celah daripada orang-orang musyrik kecuali dia masuk ke dalam Subhanallah. Kecuali dia akan hunus pedangnya, ya, kecuali dia akan bunuh orang-orang yang dekat dengannya. Tidak ada celah sedikit dua pun kecuali dia akan masuk dan dari sana dia memporak-porandakan barisan-barisan musuh. Subhanallah. Illa taba'aha kecuali akan dia ikuti celah ini dan dia akan hancurkan pasukan musuh. Subhanallah. Wa darabaha bisayfih kecuali akan dia tebaskan pedangnya kepada musuh-musuh yang dekat dengannya faqilah maka adalah sebagian sahabat-sahabat yang memberikan komentar melihat beraninya orang ini dia masuk ke dalam sarang musuh ke barisan musuh ada celah dia masuk subhanallah maka berkatalah sebagian sahabat ya Rasulullah ma ajza'ah ahadun ma ajza'ahu fulanun ya tidak akan ada orang yang dapat ganjaran sebagaimana ganjaran orang ini subhanallah sungguh dialah orang yang paling banyak kelak ganjarannya dalam berjihad ini ya atau ma ajra'a tidak ada orang lebih berani ahadun ma ajra'a fulan seberani si fulan ini Allahu akbar Al Bukhari dengan kata-kata ajza'ah tidak akan ada di antara kami yang mampu berbuat seperti dia Rasulullah. Sungguh dia paling banyak ganjarannya nanti. Lihat beraninya dia. Allahu Akbar. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu min ahli nar." Sungguh orang ini adalah penduduk neraka. Allahu Akbar. Kemudian dia berjihad melawan orang-orang musyrik, berani masuk ke dalam sarang-sarang musuh kata Nabi innahu min ahlin nar orang ini adalah penduduk neraka kelak Allahu Akbar faqalu maka bertanyalah para sahabat ayyuna min ahlil jannati in kana hadha min ahlin nar ya Rasulullah kalau orang seperti ini ahli neraka begini beraninya dia begitu tangguhnya dia nggak ada lawan, nggak ada tandingan, dia ahli neraka. Bagaimana dengan kami lagi? Siapa di antara kami yang mungkin masuk surga? Kalaulah dia ahli neraka, bagaimana lagi yang kami harus lakukan? Kalau dia pun masuk neraka, begitu beraninya dia, begitu kuatnya dia, kami khawatir kami nggak ada masuk surga. Subhanallah. Tapi para sahabat diam sampai di situ. Dan mereka tidak mendustakan Rasulullah Faqala rajulun minal qaumi. Berkatalah seseorang di antara sahabat yang ketika itu hadir. Ala attabi'annah. Saya akan mengikuti orang ini. Fa idza asra aw abta'a kuntu ma'ahu. Aku akan mengikuti dia semampuku. Andai kata dia berlari cepat, aku akan kejar dia. Andai kata dia perlambat, aku akan juga lambat. Aku akan mengiringinya terus. Aku akan lihat apa, bagaimana ujung daripada kisah orang ini. Subhanallah. Hatta juriha. Akhirnya orang ini karena keberanian sangat, dia pun terluka. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Fastajalal mauta. Maka dia pun gak sabar menahan rasa sakit dalam dirinya. Maka dia segera ingin mati saja. Allah Akbar. Apa yang dilakukan? Berkata sahabat ini, "Fawadha'a nisaba sayfihi bil ardi." Dia letakkan gagang pedangnya di bumi. Subhanallah. Wa dhubabahu baina sudyaihi. Dia tan dia letakkan ujung pedangnya di antara kedua susunya, di tengah-tengah. Allahu Akbar. Haula wala quwwata illa billah. Thumma fahamala alaihi kemudian dia benamkan tubuhnya ke dalam pedang tersebut tembus sampai ke belakang Allahu akbar haula wala quwata illa billah faqatala nafsah dia bunuh dirinya Allahu akbar faja'a ar-rajulu maka datanglah laki-laki ini sahabat tadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dan dia pun berkata asyhadu annaka Rasulullah sungguh saya bersaksi engkau Rasulullah utusan Allah Allah beritakan kepadamu perkara-perkara gaib yang tidak kami ketahui ini adalah merupakan mukjizatmu Alamun min a'lamin nubuwah ini adalah mukjizatmu. Ya Allah beritahukan kepadamu. Subhanallah. Faqala Rasulullah pun bertanya, "Wa ma Apa yang kau ucapkan? Kenapa kau ucapkan saya bersaksi engkau adalah Rasulullah? Karena Rasulullah enggak tahu kisah orang ini mengikuti laki-laki itu. Fa Maka diberitakan laki-laki ini apa yang dia lihat? Faqala maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu nas. Ini kunci jawabannya. Kata Rasulullah, sungguh terkadang seseorang beramal, berbuat, berusaha amalan perbuatan ahli surga dalam pandangan mata manusia. Fima bedulin nas dalam pandangan mata manusia, orang melihat secara zahirnya, kasat mata mereka, ini orang baik dan ini orang saleh. Wa innahu lamin ahlin nar. Padahal orang tersebut sebenarnya adalah merupakan ahli neraka. Allahu Akbar wa ya'malu bi amali ahli nar fima dan sungguh terkadang seseorang beramal amalan ahli neraka dalam pandangan mata manusia subhanallah wa huwa min ahli jannah padahal dia adalah ahli surga subhanallah Allahu akbar timbul pertanyaan, apakah Allah zalim? Mungkinkah Allah berbuat kezaliman? Sepanjang hidupnya berbuat kebaikan Lantas di ujung Allah benamkan ke dalam neraka Allah ganti amalan kebaikan dengan kejelekan Mungkinkah demikian? Sementara Allah mengatakan Wa ma ana minil abid Saya tidak akan pernah menzalimi hamba-hamba saya Mungkinkah hal ini terjadi? Subhanallah Bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala orang yang sepanjang hidupnya berbuat maksiat di ujung kehidupannya Allah rubah berbuat taat akhirnya masuk surga mana keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan sebagian orang yang tidak tahu jawaban yang benar maka perhatikanlah ikhwati ya perkataan para ulama-ulama kita Wa amma man ya'malu bi'amali ahli jannati haqiqatan ikhlasan wa imanan fallahu ta'ala a'dal wa akram wa arham min an yukhzilahu fi nihayati umrih berkata para ulama kita Adapun orang yang beramal amalan ahli surga dengan sebenar-benarnya terkumpul padanya keikhlasan dan dia kerjakan karena panggilan keimanannya kepada Allah maka Allah maha suci Allah maha adil Allah maha mulia Allah maha kasih mustahil dia akhir hayatnya orang seperti ini Allah hinakan Allah rubah kehidupannya mustahil tidak akan mungkin terjadi bal hadza ahlun litaufiqi wat tasdidi wat tathbit orang yang benar-benar beramal dengan ikhlas terkumpul badannya mutaba'atul rasul mengharapkan pahala daripada Allah dan wajah Allah mengharapkan surga Allah tabaraka taala karena panggilan iman orang seperti ini pasti Allah Subhanahu taala akan berikan kepada taufik sepanjang hidupnya Allah akan kokohkan langkah-langkahnya di atas jalan kebenaran subhanallah dan Allah akan tetapkan dia di atas keimanan Allah berfirman يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين wa yaf'alullahu ma yasha dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah katakan Allah akan tegarkan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh yaitu kalimat tauhid sampai akhir hidupnya perkataan yang kokoh tatkala datang kepadanya malaikat-malaikat subhanallah mau ketika datang kepadanya malaikat maut Ketika datang pula kepadanya iblis menggodanya agar tersesat daripada jalan Allah karena setiap kita akan didatangi syaitan di ujung hidup kita. Dan itulah perkara yang menentukan Datang malaikat maut, datang syaitan sebelum dicabut nyawa kita. Syaitan itu akan berusaha menggelincirkan kita di ujung kehidupan kita. Allahu Akbar. Dan dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang beriman, beramal ikhlas, mustahil tidak Allah bantu. Allahu Akbar. Dan sungguh ikhwati rahimakumullah, di ujung hidup kita akan datang syaitan. Ini terakhir. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam nazak, dalam sakaratul maut datang putranya Abdullah melihat Imam Ahmad berkata la la ba'du ba'du belum, belum saatnya, belum. Bertanya putranya Abdullah, "Wahai ayahanda, kenapa ayahanda mengatakan la la ba'du? Apa yang Anda lihat?" "Ya Ahmad." "Ya Abdullah," kata dia. "Ya Abdullah, ja'ani syaitan datang kepada saya syaitan wa qala ya ahmadu futtani laqad futtani dan dia berkata wahai Ahmad sungguh engkau telah lepas daripada buruanku kata siapa syaitan ya Ahmadu futtani wahai Ahmad engkau telah lepas daripada kejaranku engkau selamat Ahmad selamat masuk dalam surga engkau lepas daripada buruanku tujuannya apa ibadah Allah, tujuannya agar supaya Muhammad tertipu dengan kebaikan dan kesolehannya subhanallah merasa dirinya suci dan dengan itu Allah akan tenggelamkan dia ke dalam azab karena enggak ada seorang pun boleh menganggap dirinya suci subhanallah maka Imam Ahmad mengatakan, hai iblis, belum, belum lagi saya selamat daripada tipu dayamu. Allahu Akbar. Ketika itulah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah akan tegarkan, kokohkan jawaban-jawaban kita sehingga tidak terpaling daripada yakni kebenaran. Sungguh banyak nanti akan kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana parahnya di ujung kehidupan kita parah dan dahsyat sekali. Itulah godaan yang paling dahsyat dan itulah terakhir. Subhanallah. Maka Allah akan tegarkan kita orang yang beramal saleh ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Padanya terkumpul semua mutabaat sunnah. Allah akan berikan taufik, hidayah, inayah, tasdid ketika Allah Subhanahu wa taala yakni subhanallah cabut nyawanya dimasukkan ke dalam kuburnya ditanya mungkar nakir Allah akan Tegur, teguhkan jawabannya. Allah akan teguhkan ketika dia ditanya, "Man rabbuka?" Dengan teguh dia mengatakan, "Allah." "Man nabiyyuka?" "Huwa Rasulullah." "Ma ilmuka?" "Qur'an, Al-Qur'an." Subhanallah. "Wa ma dinuka?" "Al-Islam." orang ini akan Allah tegarkan jawabannya dalam alam barzakh dan kelak ketika dihadirkan timbangan di hadapan matanya ketika Allah Subhanahu wa taala menanya tentang dosa-dosanya ketika itu Allah akan tegarkan jawabannya subhanallah karena kelak setiap orang ketika menghadiri timbangan ditimbang amalannya Allah akan mendebat sebagian orang. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau perbuat itu? Bagaimana kau lakukan hal ini? Ketika itu berkata Rasulullah, "Man nuqisha al-hisab faqad udzib." Barang siapa yang banyak ditanya ketika dihisab, pasti dia akan diazab. Dan ketika itu Allah akan tegarkan orang-orang beriman. Allah katakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia tidak akan pernah dia goyah sehingga membatalkan akidahnya, menukar agamanya, murtad enggak? Enggak akan mungkin. Dan Allah akan tegarkan ketika di ujung kehidupannya daripada tipu daya syaitan. Allah akan kokohkan jawabannya dalam alam barzakhnya. Dan Allah akan kokohkan dia kelak di negeri akhirat ketika menghadir timbangan. Subhanallah. Allah katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya syaitan. Subhanallah. Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, berinfak dalam semua kebaikan yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Wa Allah ma'al muhsinin. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Arti ihsan terkumpul pada semua syarat dalam beramal, keikhlasan yang sempurna, amalan yang sempurna, itqan. Allahu Akbar. Ini mustahil akan ditutup dengan su'ul khatimah. Subhanallah. Haula wala quwata illa billah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, ketika menjelaskan ma'an hadis fi ma yabdu nas berkata Ibnu Rajab isyaratan ila anna batin al amri yakunu bi khilafi dhalik dia beramal kebaikan dalam pandangan mata manusia ini mengisyaratkan apa yang dia sembunyikan dalam dirinya berbeda dengan apa yang dia tampakkan tampaknya dialah paling ikhlas dalam berinfak dalam menyampaikan ilmu dalam membacakan Quran ke hadapan manusia dalam memberikan nasihat nampak paling ikhlas tapi hatinya bertentangan dia ingin dipuji dia ingin dipuja dia ingin disanjung dikatakan dia muhsin dia ini jawad karim dermawan dia ini qari dia ini alim subhanallah dia ini mujahid Pujian yang diharapkan bukan Allah. Orang-orang semacam inilah subhanallah. Berkata Ibn Rajab, "Wa anna khatimata wa anna khatimata su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali'u 'alaiha an-nas." Sungguh dia ditutup dengan su'ul khatimah karena ada kotoran-kotoran yang terdapat dalam hatinya yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah manusia tidak mengetahuinya kotoran-kotoran niatnya kotoran-kotoran amal-amal maksiatnya yang dia sembunyikan orang nggak tahu subhanallah karena di antara manusia ada yang saleh zahirnya Masya Allah jenggotnya panjang Masya Allah jubahnya enggak tinggal Masya Allah naik celananya cingkrang Tapi idhaktala Andai kita dalam keadaan sendiri Dia bersama syaitan Melakukan berbagai macam maksiatan Menipu Ya seterusnya orang-orang semacam ini andai kata selalu enggak dia tobat selalu selalu menjadi kebiasaan menjadi darah daging nasallallahu alaihi wasallam orang seperti ini boleh saja ketika di akhir hayatnya perbuatan jeleknya ini mendominasi sehingga membuat dia tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid ketika itu syaitan mengkuatkan kejelekan-kejelekannya membuat dia lalai daripada kalimat tauhid dan meninggal dalam keadaan subhanallah su'ul khatimah Ibn Qayyim eh, Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Da'wa ada seseorang yang katakan la ilaha illallah dia pun mengatakan tantana tantana dia senandungkan lagu-lagu subhanallah ada yang mengatakan kepada seseorang dalam keadaan sakarat qul la ilaha illallah ya maka dia mengatakan wa ma yughni anni la ilaha illallah wa ma sallaitu lillahi abadan apakah bermanfaat saya mengucapkan kalimat ini saya enggak pernah salat selama-lamanya dan dia mati dalam keadaan tersebut subhanallah ada dia katakan qul la ilaha illallah dia mengatakan bawakan untuk saya mari mari khamar minuman keras bawa kemari subhanallah ada yang dikatakan kepadanya la ilaha illallah dia katakan. Mana wanita-wanita muda? Warning satu keluar. 10 menit lagi, Jamil. Haula wala quwata illa billah. Kata beliau, Ibnu Rajab mengatakan, imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dhalik. Boleh jadi sebab dia Allah tutup dengan su'ul khatimah karena adanya kejelekan-kejelekan yang dia sembunyikan tidak tahu manusia, hanya Allah yang tahu dan dia terus buat demikian. Subhanallah. Baik di hadapan manusia, kalau pulang ke kamarnya, enggak ada lagi di sana manusia, enggak ada, istrinya telah lelap tertidur, anak-anak telah tertidur dia buka laptopnya dia buka gadgetnya dia buka semua yang mau dia buka kalau dia terus rutin terus terus terus mendarah daging orang anggap ini orang saleh orang-orang seperti ini dikhawatirkan kelak ketika mau mati yang mendominasi adalah kejelekan-kejelekan yang disembunyikan ini subhanallah tidak Allah beri dia taufik Nasallallahu samal afiyah. Kita bermohon kepada Allah rahmatnya, cucuran ampunannya agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, menggantikan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, "Fatilkal khaslatul khafiyyah tujibu su'al khatimah." Kejelekan-kejelekan tersembunyi inilah yang mewajibkan di ujung hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah, indal maut ketika matinya. Nasallallahu salamul afiyah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Ruwad sebagaimana nukil oleh Ibn Rajab, ya Ibn Qayyim, "Hadartu rajulan indal al-mauti." Aku pernah menghadiri seseorang dalam kondisi sakarat. Yulaqqanu syahadah, la ilaha illallah dikatakan kepadanya, katakanlah ilallah. Maka dia mengatakan, saya, kata dia, iya dan billah. Dia mengatakan dia kafir dengan ucapan la ilallah. Na'udzubillah min dhalik. Orang ini dikatakan kepadanya, wahai fulan, ucapkan kalimat la ilallah. Dia katakan bahwasanya dirinya kafir dengan kalimat tersebut dan dia mati. Na'udzubillah min dhalik. Haula wala quwata illa billah. Saya pernah mendengar ceramah salah seorang yakni dai ya, di Saudi. Saya lupa siapa yang menceramah itu. Ada beberapa orang pemuda yang berbuat kejelekan, subhanallah, buat maksiat. Tiba-tiba ya, sallallahu alaihi pemuda ini sakit. Dia berhari-hari akhirnya sekarat dan dia pemuda yang penuh dengan segala macam maksiat yang dia lakukan. Subhanallah. Maka datanglah waktu naza. Ketika itu datanglah saudara-saudaranya berkumpul menangisinya dan ada di antara saudara yang mengatakan wahai fulan, ini akhir kehidupanmu. Kau bacalah Quran satu dua ayat semoga engkau mati dengan membaca Quranul Karim. Dia katakan, hati, bawakan kembali Quran. Senang semua saudara-saudaranya, semoga dia bertobat. Semoga inilah penutup kehidupannya baca Quran. Ketika diberikan kepadanya Quran, dia pegang. Dia katakan ini saya kata dia naudzubillah. Dia mengatakan dia kafir dengan Quran ini dan mati dalam kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Haula wala quwata illa billah. Faqala fi akhir ma qala huwa kafirun bima taqul. Dia mengatakan saya kafir dengan kalimat yang kau talqinkan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Dan dia mati dalam kekafiran. Subhanallah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad, saya pun bertanya, kenapa seperti ini nasibnya jelek sekali? Apa yang dilakukan? Berkata kerabat-kerabatnya, huwa mudminul khamri. Ini pecandu narkoba. Alhamdulillah min pecandu narkoba yang sekarang berkembang dengan berbagai macam ragam nama-namanya. Pemuda-pemuda banyak yang tercandu. Ya dan billah. Ini akibatnya. Subhanallah. Berkata Abdul Aziz, ya Ibn Rawad, ittaqul dhunuba. Takutlah dengan dosa-dosa yang kalian lakukan. Fa innaha hiya allati awqa'athu. Sungguh dosa-dosa inilah yang membuat orang itu su'ul khatimah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini insyaallah taala selepas isya nanti kita akan lanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ba'du. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Setelah itu kita akan mungkin buka forum dengan jawab. Qala Ibn Taimiyah berkata Ibn Taimiyah rahimahullah wa'lam anna su'al khatimati ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah a'adhanallahu minha semoga Allah selamatkan kita dari bencana ini la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuh tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang istiqamah luar dan dalamnya bagus luarnya, bagus dalamnya. Enggak mungkin. Subhanallah. Ma sumi'a tidak pernah terdengar ada orang yang bagus luarnya, bagus dalamnya, mati suul khatimah, enggak ada. Ma sumi'a bihadza wala ulima bihi walillahil hamdu. Tidak pernah terdengar kabarnya, tidak pula diketahui ada kejadian seperti ini. Alhamdulillah. Wa inna takunu liman lahu fasadun fil mu'taqad atau fil aqad. Tetapi hal ini terjadi bagi orang-orang yang i'tikad dalamnya rusak. Subhanallah. I'tikadnya beramal bukan untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala mengharap ridha manusia, pujian manusia, sanjungan manusia atau i'tiqadnya tentang Allah salah. Ya. I'tiqadnya tentang iman keliru. Karena i'tiqad yang salah ini i'tiqadnya tentang takdir Allah salah contohnya. Penyimpangan dalam i'tiqad yang merupakan amalan batin ini ini adalah merupakan penyebab su'ul khatimah atau israrun 'alal kabair atau boleh saja sebab suul khatimah karena dia membanggakan dosa-dosanya israrun 'alal kabair menunjukkan dosa-dosa besarnya terkadang ada naudzubillah sebagian orang dia bangga berzina dengan semua wanita dia akan mungkin tunjukkan ini wanita yang pernah saya zinahi, ini wanita Eropa, ini wanita Turkiya, ini wanita ya Afrika. Mungkin dia koleksi, ya dan billah. Berbangga dengan dosa besarnya, dengan judinya, ya. Subhanallah. Berbangga dengan kejahatannya, merampok dan seterusnya terang-terangan. Bagaimana sekarang banyak kita melihat di negeri kita ini geng-geng motor membunuh orang, merampok, nyawa enggak berharga, darah ditumpahkan dengan ringannya tanpa sebab. Menghalang jalan mereka ditebas. Subhanallah. Terang-terangan beramai-ramai. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Ini orang-orang terancam suul khatimah wa iqdamun 'alal azaim nekat melakukan segala macam dosa-dosa besar subhanallah orang seperti ini kata Ibn Taimiyah farubbama ghalaba dzalika 'alaihi ini mendominasi dirinya hatta yanzila bihil mautu qabla taubah sampai kematian menjemputnya dan dia enggak sempat bertobat. Allah tutup baginya pintu tobat Wa ya'khudhuhu qabla islahit tawiyah. Akhirnya kematian merenggut nyawanya sebelum dia perbaiki dalam hatinya. Wa yastalimuhu ay maut yufaji'uhul maut tiba-tiba kematian menjemputnya sedang merenggak minuman mati saya lihat di YouTube subhanallah beberapa waktu yang silam ada yang sedang main apa namanya gulat dengan bangganya dia apa namanya Gusti apa namanya Smackdown dia gulat bangga angkat-angkat tangan terjatuh lawannya ketika angkat-angkat tangan tiba-tiba jatuh terempas belakang mati subhanallah pemain bola bangganya gini-gini tiba-tiba jatuh mati subhanallah macam-macam sebab kematian kita enggak pernah tahu asallallahu alaihi ini semua adalah merupakan sebab yang dia lakukan ketika hidup. Kata Ibn Taymiyah, fa ويصطلمه أو يفاجئه الموت قبل الإنابة sebelum tobat Allah renggut nyawanya fayadhfaru bihi syaitan maka beruntunglah syaitan menggelincirkannya inda tilka sadmah dalam keadaan sempit seperti itu wa inda tilka dahsyat syaitan merenggut subhanallah di ujung kehidupannya upaya untuk selamat subhanallah mustahil ya wal iyad billah ikhwati rahimakumullah saya nukilkan sebagian daripada cerita-cerita untuk melengkapi pembahasan ini ya agar kita mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mematikan orang di atas suul khatimah ya dan billah ada tiga orang pemuda mereka ini bersepakat berseteru untuk buat maksiat kerjanya godai cewek ya mungkin sekarang pakai Facebook, SMS dan seterusnya. Akhirnya berhasil setiap mereka tiap minggu subhanallah. Bahkan bukan satu minggu sekali, berlebih daripada itu, lebih daripada sekali pergi ke taman-taman bawa cewek yang mereka kerjai ya dan bila suatu ketika ya setelah mereka berhasil merayu menaklukkan cewek-cewek yang bukan mahramnya haram baginya masing-masing mereka sudah siap dengan mangsanya di kebun-kebun, di taman-taman, ya. Ketika itu mereka pun melihat ada yang kurang. Apa yang kurang? Ternyata mereka tidak bawa makanan ketika itu jam 6 sore. Akhirnya berkatalah mereka, kayaknya harus ada yang beli makanan supaya kita nikmati malam kita yang panjang ini. Berangkatlah seorang jam 6 lewat, jam 7 lewat, jam 8 enggak balik-balik sampai jam 10 malam. Khawatir sebagian temannya. Satu orang mengatakan saya cari dia. Dipacu mobil, subhanallah. Dari kejauhan dia melihat ada jilatan-jilatan api yang sedang melahap mobil terbalik. Dan dia kejar dengan cepat mobil tersebut Subhanallah Tampaknya lah ketika itu Kawannya sedang merenggang nyawa Terbakar setengah tubuhnya Ya dan billah terbalik mobilnya, dia akan selamatkan. Kawannya ini enggak mampu terjepit. Ketika itu dia katakan kepada kawannya, ya, untuk mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Maka berkata kawannya, "Madza aqul? Aku tidak mampu mengatakan hal itu." Menjerit kawannya, subhanallah. Aku pun berkata, tatkala bertanya kepadanya, "Madza aqulu lahu?" Apa yang harus kujawab? Apa yang harus kujawab? berkata teman yang menyaksikan kisah ini, siapa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Kepada siapa yang kau berbicara? Dia berkata, Subhanallah. Siapa yang kau ajak berbicara? Dan dia berkata, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus ku jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akbar. Dan akhirnya subhanallah, dalam merenggang nyawa, api melahap seluruh tubuhnya. La haula wala billah. Dan dia menjerit-jerit sejadi-jadinya. Dia mengatakan apa yang harus kujawab? Apa yang harus kujawab? Subhanallah. Inilah yang membuat pemuda ini subhanallah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar azan subuh, langsung dia salat subuh. Itulah salat subuhnya sepanjang hidupnya. Pertama, Subhanallah. Dan setelah itu senantiasa dibayangi pemandangan yang dia lihat bagaimana merenggang nyawa sahabat-sahabatnya sahabat, ini. Subhanallah. Dan itu yang memacunya untuk senantiasa terus menerus beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah ikhwati rahimakumullah ya yang intinya boleh saja Allah berkehendak terkala seseorang ini menyimpan kejelekan-kejelekan ya boleh saja dia melakukan dosa-dosa besar yang dia buat terus-menerus akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas kejelekan nasallallahu salamatal afiyah demikianlah kajian kita dari sisi materi insyaallah tabaraka taala ada bersa waktu selanjutnya akan kita berupaya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita baik daripada pemirsa-pemirsa ya di Rojak TV ataupun yang mendengarkan uh, radio Rojak dan mungkin juga dari antum-antum wallahu tabaraka taala alam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah dengan rahmatnya mewafatkan kita di atas husnul khatimah dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa ala jangan sampai mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله Rabbil Alamin Nah Saya bacakan perkataan Ibn Qayyim rahimahullah Yaqulu Ibn Qayyim rahimahullah Dalam kitabnya Ad-Da'u Ad-Dawa فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن الشيطان منه andailah seorang hamba ketika dalam kondisi dia sehat walafiat, kuat tubuhnya, sempurna panca inderanya. Terkadang dalam kekuatan seperti ini, tubuh yang kuat, panca indera yang kuat, setan mampu menguasai dirinya. Wasta'amalahu fi mayuridu. mampu mengendalikan orang tersebut dalam kondisi sehat walafiat seperti sekarang kita min ma'asillah semua kemaksiatan digiring setan kepadanya dan dia kerjakan dalam kondisi sehat walafiat mampu digelincirkan setan waqad aghfala qalbahu an ta'atillah setan berhasil membuat lalai hatinya daripada Allah untuk berbuat taat kepada Allah dalam kondisi sehat walafiat dikumandangkan azan dia enggak datang Subhanallah. Diseru kepada kebaikan dia nggak mau hadir, nggak mau diikuti dalam kondisi sehat wal afiat. Fakaifa dhannu bagaimana pula inda suquti quwahu tatkala kekuatannya habis seluruhnya kondisi di akhir hayatnya wastighalu qalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alamin naza' tatkala dirinya sibuk menghadapi sakaratul maut yang sungguh dahsyat bencananya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan sesungguhnya ini sesungguhnya saya menderita dua kali lebih sakit dibandingkan kalian karena ganjaran pahala saya dua kali subhanallah dalam kondisi lemah seperti ini apalagi tentulah setan lebih mampu menggelincirkan kita wa jama'a syaitanu lahu kulla quwwatihi wa himmatihi wa hasada alaihi bijami'i ma qadira alaihi liyanala minhu maka syaitan keluarkan semua daya upayanya kerahkan sekuat tenaganya menggelincirkan manusia ini di ujung kehidupannya alaihi wasallam subhanallah fa aqwa ma yakunu alai syaitanu fi dzalikal waqti itulah waktu yang paling kuat syaitan berhasil menggodanya menggelincirkannya di ujung kehidupannya wa adhaf ma yakunu alaihi insan fitil hal dan itulah keadaan kita yang paling lemah kaki kita nggak bisa lagi digerakkan tangan nggak bisa bergerak kaki telah menjadi dingin mengalir dingin tersebut dicabut ruh kita sedikit demi sedikit dari ujung kaki naik ke tengah kaki nggak bisa bergerak subhanallah kemudian naik terus ke paha kita dan seterusnya wallah itu kita kondisi paling lemah Syaitan terakhir mengambil kesempatan menyesatkan kita. Subhanallah. Ketika itulah Allah mengatakan, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Allah SWT akan kokohkan orang-orang beriman dengan jawaban yang benar. Subhanallah. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, فَكَيْفَ يُوَفَّقُ Bagaimana diberikan taufik li husnul khatimah agar seseorang menutup hidupnya dengan husnul khatimah? Man aghfala qalbahu an dzikrillah. Yang dia ketika hidup di dunianya lalai dari zikrullah, hatinya enggak pernah ingat Allah. Yang dia ingat dalam maksiat dan maksiat, dunia dan dunia, harta dan harta. Subhanallah wattaba'a hawah bagaimana dituntun kepada husnul khatimah orang yang hidupnya di dunia mengikuti hawa nafsunya wa kana amruhu furuta rusak semua urusannya faqalbuhu ba'idun an maulah hatinya jauh daripada Tuhannya Allah ghafilun anhu lalai daripada Allah muta'abbidun lihawah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan memperhambakan dirinya mengikuti keinginan hawa nafsunya subhanallah asiru syahwati dia menjadi tawaran bagi syahwatnya walisanihi walisanu yabisun an dzikrihi lidahnya kering untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa taala wa jawarihuhu mu'attilatun an taatihi semua anggota tubuhnya nggak pernah digunakan berbuat taat tangannya maksiat matanya maksiat hatinya maksiat kakinya maksiat mustaghilatun bi maksiati sibuk selalu dengan maksiat kepada Allah Faba'idun sungguh jauh an untuk orang seperti ini an yuwaffaqa li husnil khatimah diberikan Allah hidayah, taufik untuk menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Subhanallah. La wala quwata illa billah. Ini perkataan Qayyim yang tadi saya janjikan dan saya lupa membacanya. Nah, dan ini sekarang kita akan berupaya menjawab sebagian pertanyaan yang sampai kepada kita dari ya pemirsa di rumah, kepada dari pendengar di rumah. Pertama, Ustaz mohon kiat-kiat untuk dapat istiqamah hingga datang ajal menjemput kita. Bagaimana cara istiqamah? Subhanallah. Sungguh inilah yang paling sulit. Kalau istiqamah itu mudah, semua orang gampang masuk surga. Tapi istiqamah inilah yang paling sulit. Karena hati kita ini dipenuhi dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Hati kita condong dengan syahwat, condong dengan syubhat, sungguh sulit. Bagaimana supaya istiqamah? Pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita berdoa, mengatakan ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Ya Allah, Engkaulah zat yang membolak-balikkan hati hamba-hambamu. Tetapkan hati kami pada agamamu agar jangan melenceng Tundukkan hati kami untuk mengikuti ketaatan kepadamu. Ya. Doa kepada Allah, Allahumma Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'ul khatimah. Jangan kau tutup akhir hidup kami dengan su'ul khatimah. Satu apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar dapat istiqamah hendaklah senantiasa menimba ilmu sampai akhir hayat. Menimba ilmu. Ilmu inilah yang akan menepis semua syubhat dan syahwat. Subhanallah. Berbanyaklah menimba ilmu, perbanyaklah menghadiri kajian, perbanyaklah mengumpulkan ilmu. Ini sebab seseorang akan dijauhkan daripada syubhat, daripada syahwat. Ya, dengan ilmu itu yang kedua. Yang ketiga, dengan senantiasa berupaya bergaul dengan orang-orang saleh dan hidup di antara orang-orang saleh yang senantiasa mengingatkan kita. Subhanallah. Ya. Ini cara-cara istiqamah. Kita salah diingatkan. Bergaulah dengan mereka, hiduplah dengan mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita berusaha menjauhkan semua sarana-sarana yang akan menghilangkan keistiqomahan kita. Andai kata kita tertipu, tergoda dengan televisi di rumah, kita nggak sanggup bendung televisi dengan semua acara-acaranya, ya, yang sebagiannya merusak, bahkan itu yang dominan dengan film-filmnya, sinetron-sinetronnya, ya, iklan-iklannya merusak mata kita, kemudian merusak hati kita. Kita nggak sanggup keluarkan TV ini. Kalau andai kata kita mampu istiqamah, pasang parabola, mutar TV-TV sunnah, ya, subhanallah. Di negeri kita, alhamdulillah Allah mudahkan sekarang. Istiqamah, jangan buka channel lain, bahkan kunci semua channel, kecuali channel-channel ini saja. Alhamdulillah. Kalau nggak sanggup, tangan ini ternyata dia nggak sanggup menahan, cari juga cara-cara lain, dah keluarkan dari rumah. Subhanallah. Andai ketika kita khawatir nggak sanggup lihat internet sendiri, jangan pernah lihat sendiri. Ajak istri kita di rumah, ajak teman kita dan seterusnya agar tetap istiqamah. Andai kata kita pergi musafir takut sendiri tergoda, jangan pergi sendiri, ajak teman, bersama teman dan begitulah seterusnya. Andai kata kita khawatir ya Facebookan, chattingan membuat kita tergelincir, hapus akun Anda, tutup Facebooknya atau rubah Facebooknya dan seterusnya. Ya, sekarang jejaring sosial semuanya begitu mudahnya sarana untuk membuat kita binasa tergelincir. Ya, WhatsApp, Facebook itu perusak yang sangat ampuh bagi sebagian orang dan dia jalan menuju surga yang paling ampuh bagi sebagian orang lainnya, tergantung orang yang menggunakan. Ya, jauhkan semua sarana-sarana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, adalah sebab bagaimana kita bisa istiqamah. Wallahu tabaraka taala alam. Kemudian apakah yang kedua, apakah dosa-dosa yang ditampakkan Allah atas seorang hamba akan ditampakkan pada hari kiamat kelak. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan besar dan kecil Allah akan tampakkan. Gak ada yang tinggal. Sehingga berkata Allah, orang-orang di kelak di hari kiamat mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Berkata orang-orang di hari kiamat, "Kenapa catatan saya ini enggak ada yang luput satu pun kecil besar yang kita buat ada di sini. Subhanallah. Allah. wa nasuh. Allah menghitung semuanya, dia lupa. Banyak dosa kita ini yang kita lupa. Hari kiamat Allah ingatkan. Ingat tanggal sekian Kau sedang duduk dengan akhwat ini bukan mahrammu Ingat Oh iya saya ingat ya Allah Ingat kau sedang berada di jembatan Barelang ini di Batam dengan siapa kau duduk itu ingat kau sedang main judi ini ingat kau sedang di hotel ingat kita lupa Allah ingatkan subhanallah la haula wala quwata illa billah semuanya akan Allah tampakkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara sebesar biji zarrah zarrah dalam bahasa Arab sebenarnya bukanlah biji tapi hewan yang paling kecil yang ketahui bangsa Arab lebih kecil daripada semut mungkin kita bilang tungau Antum paham tung apa? <laughs> Tungir. Ada lagi lebih kecil, enggak tahu kita. Namanya zarrah. Ya, sebesar itu pun Allah akan tampakkan daripada kebaikan kita. Ada sampah di masjid, ambil, buang, simpan di kantong, buang di rumah sampah. Allah tampakkan ada yang ngupil-ngupil gini di masjid, digini-gini kan ya. Subhanallah. Semuanya Allah tampakkan. Sallallahu alaihi ya semuanya akan tampak tetapi tentunya ada dosa-dosa yang telah kita bertobat daripadanya Allah hapuskan Allah maafkan sebagaimana seorang mungkin di sekolah banyak kejelekan-kejelekannya kepala sekolah bilang nih semua kejelekanmu sejak kelas 1 sampai sekarang tapi karena kau di akhir ujung-ujung kehidupanmu di sini kau bagus nih saya hapuskan nih dah kau lulus mungkin enggak mungkin tapi akan dia lihat dengan dilihat itu semakin dia sadar dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebih bitaqah. Ya, keutamaan tauhid. Allah hadirkan seseorang Ya, kemudian ditimbang dia berat timbangan kejelekannya. Kata Allah, ada kebaikanmu? Ya Allah, kayaknya enggak ada. Dan dia yakin kayaknya dia binasa masuk neraka. Kata Allah, ada kebaikan yang kami simpan. Allah keluarkan bitaqah. Padanya ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian engkau hadir ke dalam timbanganmu, ditimbanglah kalimat ini dengan semua kejelekannya, beratlah kalimat la ilaha illallah. Dan ditutuplah dia ketika dalam persidangan, enggak ada yang lihat. Allah berikan kitab dengan tangan kanan. Dia ambil kitab dengan tangan kanannya dan dia senang. Ketika dibuka daripada pintu tersebut dia keluar dia tunjukkan kepada manusia, "Ha umqra'u kitabiyah." Baca rapotku ini. Padahal dia sebelumnya apa? Orang enggak lihat hamba-hamba yang beriman di sidang Allah Allah akan berikan penutup karena fahu nggak ada yang lihat orang-orang fasik munafik yang terang-terangan bangga berbuat maksiat ya perampok-perampok dan seterusnya akan dihadirkan di hadapan orang banyak haulail ladzina kadzabu ala rabbihim itu para pendusta yang berkata atas nama Allah Tuhan mereka falanatullah semua mereka terlanat di hadapan seluruh manusia. Allah Akbar. Nah, kemudian Ustaz apakah taubat yang dilakukan 10 menit lagi? Apakah taubat yang dilakukan seorang hamba yang pernah berzina diterima Allah SWT? Pasti diterima. Jangankan berzina. Subhanallah, lebih daripada berzina, kesyirikan, kekufuran Allah akan terima taubatnya. Apalagi berzina. Subhanallah. Kemudian dan apakah anak hasil zina akan memiliki dampak keburukan dari dan kemauan daripada orang tuanya? Lingkungan akan mempengaruhi seorang anak. Boleh saja seorang anak penzina karena lingkungannya seperti itu menjadi penzina seperti ibunya. Dia pelacur, putrinya menjadi pelacur. Lingkungan seperti itu mendukung kata Rasulullah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas kesucian fitrahnya, tauhid, tidak menyimpang, tidak bermaksiat. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kedua orang tuanya yang berubah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Boleh saja dan boleh saja Allah SWT selamatkan anak ini daripada kemaksiatan. Akhirnya dia menjadi anak yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita katakan sebenarnya anak itu menjadi rusak pertama adalah karena faktor lingkungan. Subhanallah. Jadi jangan heran ketika anak seorang pelacur akan menjadi pelacur seperti ibunya. Anak seorang perampok akan menjadi perampok seperti ayahnya. Jangan kita merasa heran. Bahkan ada mungkin satu satu kampung Semuanya perampok bajing loncat. Ada enggak? Ada. Semua sepakat ijma profesi kita adalah apa? Menjadi perampok jalanan, bajing-bajing loncat. Ijma mereka. Subhanallah. Ini lingkungan. Ya, nanti anak-anak lahir dan seterusnya. Lingkungan yang Ustaz, apakah orang yang awam bisa memiliki sifat ihsan? Semua orang bisa mencapai derajat ihsan InsyaAllah Tapi dia harus memiliki azam yang kuat Saya harus berupaya untuk berbuat yang terbaik Dalam ibadah saya Dalam solat saya Caranya bagaimana? Dengan menimba ilmu sebelum beramal ibadah Kemudian dengan khusyuk ya Dan tunduk kepada Allah SWT Memberikan kepada Allah yang terbaik yang kita Lakukan dalam amal ibadah kita Subhanallah apa beda antara akidah dan iman? Akidah adalah perkara yang umum secara bahasa mana akidah adalah ikatan seseorang mengikat hatinya terhadap sesuatu keyakinan ini namanya akidah. Ya, dia mencakup banyak hal. Dia mencakup perkara keimanan, perkara dan seterusnya. Dia membahas segala sesuatu, ya. Adapun iman secara bahasa adalah merupakan tasdiqul jazim, pembenaran yang sungguh-sungguh. Subhanallah. Ya, dan iman hanyalah berbicara tentang etikat hati kita kepada perkara-perkara yang wajib kita imani. Ya, di antaranya adalah beriman dengan rukun iman yang enam. Ini dia iman. Adapun akidah lebih luas daripada iman. Wallahu tabaraka taala alam. Ustaz, bagaimana ini dari Cibitung? Bagaimana cara mendudukkan perasaan baik perasaan berprasangka baik kepada Allah Swt dan merasa dengan merasa Allah tidak menerima amal kita. Naam. Dalam beramal ibadah jangan pernah kita hitung-hitung amal ibadah kita jangan. Anggap semuanya enggak ada. Kalau kita hitung-hitung celaka kita. Kalau kita hitung, eh aku dah ngaji tiap hari, sholat tiap hari, daurah sampai jauh-jauh aku datangi. Jangan dihitung. Enggak tahu kita mana yang terima. Jangan-jangan semuanya Allah tolak. Subhanallah. Maka terus saja berbuat, berbuat, jangan hitung kebaikan. Subhanallah. Kemudian jangan pernah kita merasa pasti semuanya ini makbul diterima Allah Subhanahu wa taala enggak. Ini ciri-ciri orang munafik. Orang beriman senantiasa khawatir amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Ya, wajilatun annahum min rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang ya yang senantiasa mendatangi atau memberikan apa-apa Allah berikan kepada mereka sementara hati mereka takut akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Berkatalah ketika itu Aisyah, ya Rasulullah, ini orang-orang yang khawatir ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Apakah orang yang berzina? Apakah orang yang mencuri kata Rasulullah bukan? Ini orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berinfak, dia khawatir amalan kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib senantiasa kita khawatir ditolak, maka kita terus memperbaiki amal. Enggak kagum dengan amalan kita. Naam. Lima menit lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, pernah ada seseorang yang mencoba bunuh diri dan melakukan dosa-dosa besar. Subhanallah. Tapi di kemudian hari beliau mendapat hidayah sunnah. Tapi belum tahu bagaimana cara bertobatnya karena masih baru mengikuti sunnah subhanallah apakah kelak di akhirat orang tersebut tetap harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak andai kata dia bertobat Allah akan ampunkan ya orang yang bertobat seolah-olah tidak pernah berdosa at-ta'ib min adz-dzambi kaman dzambalahu yang bertobat tidak seolah-olah nggak pernah melakukan dosa. Dulu dia sudah siapkan gantungan, tali, ya, subhanallah. Udah dia ikat baik-baik, dia letakkan lehernya, dia tolak ketika itu kursi jatuh, seketika kawan ditang kawannya menangkapnya, ya, batal bunuh diri. Kemudian akhirnya dia bertobat, insyaallah taala. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, ya. Kadang-kadang udah siap-siap dia mungkin ya ngotong perut nadinya, kemudian batal, Kadang-kadang dia telah tegak mungkin nggak tahan lagi dia ambil baygon, ambil ini, ambil pembersih lantai. <laughs> ya, datangnya polisi takut dia adalah mati aja daripada penjara, masuk ke WC dia tenggak, subhanallah. Akhirnya muntah-muntah enggak jadi mati. Dapat hidayah, mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Insyaallah Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon nasihat bagi kaum wanita yang masih suka menampakkan aurat dan berat untuk menaikkan syariat menutup aurat dengan hijab yang syar'i. Subhanallah. Kita ingatkan kepada kaum wanita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dan takutlah dengan perkataan Nabi lam sinfan min ahli nar dua golong, golongan dua kelompok manusia yang belum saya lihat di antaranya adalah ya nisa nisain kasiatin ariatin mailatin umilatin urusunna ka asnibatil bukti perempuan yang berpakaian tapi telanjang sekarang lagi ngetren jilbab-jilbab kecil-kecil pakaian yang ketat-ketat Gak ada sama sekali bedanya subhanallah lekuk-lekuk tubuh itu dianggapnya bukan bukan masalah dianggap sebagian kaum muslimah yang namanya menutup aurat hanyalah sekedar menutup luarnya. Adapun bentuk nampak-nampak dianggap enggak ada masalah. Wallah ini keliru, bahaya sekali. Ya, inilah berpakaian tapi telanjang. Enggak ada bedanya. Cuma hanya sekedar ditutupi oleh baju saja. Belengkuk-lengkuknya semua tampak ini berpakaian tapi telanjang. Sebagian perempuan menutup tubuhnya pakai transparan, jilbabnya transparan, tembus pandang. Nampak singkat dalamnya, kadang-kadang nampak dan seterusnya. Iya dan billah. Mereka inilah diancam dengan kata Nabi, la yadkhuluna la yadkhulnal jannah. Mereka terancam gak masuk surga. Wa la yajidna terancam gak mencium baunya surga. Wa inna riha la yujadu min masirati kadza. Walaupun wangi surga dapat dicium dari tempat-tempat yang jauh, subhanallah. Ustaz, apakah obat dari penyakit syahwat yang sentiasa bergejolak dan saya khawatir tidak dapat menjaga nafsu saya. Mohon doakan saya Ustaz. Naam. Penyakit syahwat adalah dengan menikah bagi laki-laki. Subhanallah. Masih menggoda syahwatnya kuat sekali dengan berpoligami tambah satu lagi. Masih juga enggak tahan, tambah satu lagi. Senang ikhwan ini kayaknya. bahaya ya? Kalau nggak sanggup menikah, perbanyak puasa. Subhanallah, perbanyak olahraga, perbanyak kegiatan, jauhi semua sarana, majalah-majalah yang mengganggu, internet segala macam jauhkan. Ya, jangan sendiri-sendiri, nanti kemasukan jin. Menjauhlah ya daripada semua sarana-sarana yang membuat Anda tergelincir. Kemudian terakhir, jam 8 tepat ini terakhir. Ustaz, apakah yang saya harus lakukan untuk menjaga istri dan anak saya yang masih gemar bergumul dengan film dan sinetron yang menampakkan awak wanita? TV-nya keluarkan dari rumah Anda, patahkan antenanya. Ya, katakan rusak itu antenanya udah. Ya kan? Kabelnya putuskan, ganti parabola, matikan channelnya Rojak TV. Contohnya. Subhanallah. Ya, Wallahu ta'ala alam Demikianlah ikhwati rahimahullah Semoga kajian ini bermanfaat Semoga Allah melindungi kita daripada su'ul khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh